Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat. yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini qala rahimahullah qala al-Imam al amri rahimahullah wa lam yakul fi aksihi haddatsani lakin yakunu rawiyan akhbarani. Berkaitan masalah cara menyampaikan hadis. Kalau yang pertama yang kemarin seorang syekh menyampaikan hadis kepada muridnya. Muridnya suatu ketika ingin mengabarkan hadis kepada orang lain, muridnya mengatakan akhbarana asy-syekh. Paham ya? Atau haddatsana asy-syekh. Paham? Nah, sekarang walam yakul fi aksihi haddatsani, lakin yakunu rawiyan akhbarani. Naam. Ini sebagian ada yang bedakan, tidak mengatakan sebaliknya Maksudnya kalau yang menyampaikan hadis itu muridnya kepada gurunya itu tidak mengatakan hadasani. Lakin akan tapi yakul rawian maksudnya nam hendaknya dia mengatakan dalam keadaan meriwayatkan akhbarani dia telah mengkabarkan kepada aku. Walaupun artinya tidak jauh beda ya. Telah menceritakan kepada aku dengan telah mengkabarkan kepada aku hampir mirip kan? Nah, tapi itu kaidah yang mereka letakkan. Kita lihat penjelasannya Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih qauluhu fi aksihi aksuhu idza qara'a tilmidhu 'ala syekh fa innahu la yaqul haddatsani. Memang benar ya? Nah, barakallahu fikum kalau sekarang yang bacakan hadis ke syekhnya adalah muridnya. Muridnya enggak mungkin nama haddatsani. Karena muridnya dari mana? Telah menceritakan kepadaku. Padahal yang ceritakan ke dia siapa? Syekhnya sendiri. Paham belum? Paham maksudnya ya? kalau yang pertama kemarin benar karena yang pertama itu syekhnya bacakan itu loh. Bacakan sebuah riwayat kepada muridnya. Muridnya ingin menyampaikan ke orang lain, dia ngomong apa? Haddatsani. Syekh. Paham ya? Tapi sekarang perkaranya lain, syekhnya di situ, muridnya ini menyampaikan hadis kepada syekhnya. Eh, enggak mungkin kan dia ngomong haddatsani. Makanya kata kata beliau seperti itu kita lihat. Fa innahu la yaqul haddatsani law qala haddatsani lakana kadiban. Nah, kenapa kok dia enggak boleh mengatakan haddatsani? Nah, kata beliau kalau seandainya dia mengatakan haddatsani maka dia dusta. Nah, kita lihat. Misal dari contohnya, tilmidun seorang pelajar atau seorang murid yaqra'u Apa itu? Naam yakra'u musannaf asy-syekh 'ala syekh Contohnya seorang murid dia membaca karangan hadis syekh kepada syekh yang lainnya. Li ajli an yarwiyahu anhu. Dalam rangka dia meriwayatkan dari syekh tersebut. La yumkin an yakul haddatsani. Enggak mungkin dia mengatakan haddatsani karena na barakallahu fikum syekhnya di depannya sendiri. Bang ya, syekhnya itu di hadapan dia gitu loh. Naam. Bal yajibu an yaqul haddatsani. Haddatsani qira'atan alaih. Bahkan dia mengatakan boleh pakai haddatsani tapi ada tambahan qira'atan alaih. Maksudnya telah menceritakan kepadaku asy-syekh dalam keadaan syekh waktu itu membacakan kepadaku. Apa maksudnya? Jadi ada lafadznya qira'atan alaih maksudnya itu apa? Seorang murid tadi mengatakan haddatsani asy-syekh. Nah, telah menceritakan kepadaku asy-syekh. Kapan itu? dalam keadaan waktu syekh itu membacakan kepadaku. Maksudnya itu na'am barakallahu fikum dia enggak apa? Bukan syekhnya itu dapat hadis dari dia, tapi dia ini dapat hadis dari syekh. Paham ya? Muridnya itu dapat hadis dari syekhnya, bukan syekhnya dapat hadis dari muridnya. Berbeda kalau misalkan barakallahu fikum sebaliknya. Misalkan syekhnya yang benar-benar belum dapat hadis, ternyata dapat hadis dari, dari muridnya itu nanti syekhnya bisa apa? Bisa akhbaroni tilmidhi, bisa enggak? Bisa. Telah mengkabarkan kepadaku muridku. Bisa kan gitu kan? Karena memang syekh belum dapat itu loh. Tapi posisinya muridnya ini sudah dapat. Muridnya dapat dari syekhnya itu juga itu loh. Nah, ketika dia ingin menyampaikan hadis kepada syekh itu, nah barakallahu fikum, dia boleh mengatakan hadasani tapi kira'atan alaih dalam keadaan dia membacakan di hadapannya. Paham belum? Nah, seperti itu. Fayubayyinu kemudian dia menjelaskan. Maksudnya enggak membiarkan tapi dia menjelaskan. Ternyata telah menceritakan kepadaku Asy-Syaikh fulan. Nah, dia ngomong kayak gitu di hadapan syekh itu. Paham ya? Di hadapan syekh tersebut. Walihada qala al-muallif rahimahullah, oleh karena ini al-muallif mengatakan walam yakul fi aksihi haddatsani, lakin yakulu rawiyan akhbarani. Nah, dan tidak mengatakan sebaliknya haddatsani. Akan tetapi hendaknya Nah, dia mengatakan dalam keadaan meriwayatkan akhbaroni. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagian ulama ada yang bedakan antara apa? Akhbaroni dengan haddatsani. Wa illa kalau Anda perhatikan baik-baik, antara haddatsani dan akhbaroni mirip enggak artinya? Mirip kan? Telah mengkabarkan kepadaku dengan telah menceritakan kepadaku, sama kan? Nah, cuman sebagian mereka membedakan. Kita lihat farraqa baina haddatsani wa akhbarani. Naam, beda, dibedakan antara haddatsani dengan akhbarani. Akhbarani liman qara'a al syekh. Ucapan akhbarani itu diperuntukkan bagi orang yang dia membacakan di hadapan syekh. Paham ya? Dia membacakan di hadapan syekh. Wa haddatsani liman qara'a al syekh. Haddatsani lain lagi. Kalau haddatsani diperuntukkan bagi orang yang apa? Syekh membacakan di hadapannya. Ini perbedaannya. Bedakan yang apanya? Kalau misalkan syekh menyampaikan hadis kepada muridnya, muridnya nanti mengatakan adalah haddatsani. Tapi kalau murid yang membacakan hadis di hadapan syekh, muridnya nanti mengatakan akhbaroni. Itu aja perbedaannya menurut mereka. Kita lihat. Ma'anna al al arabiyyah la tufarriqu baina haddatsani wa akhbarani padahal bahasa Arab itu enggak bedakan. Bahasa Arab enggak bedakan antara haddatsani dengan akhbarani. Iya kan? Bahasa Indonesia saja kan mirip kan? Telah menceritakan kepadaku telah mengkabarkan aku Mirip enggak? Naam. Fa ma'nahuma wahidun, makna keduanya satu. Lakin istilah la musahata fi. Tapi yang namanya perbedaan istilah itu tidak ada apa perselisihan di dalamnya. Maksudnya walaupun beda-beda istilahnya enggak masalah, intinya satu. Makanya beda masalah enggak masalah. Paham ya? Yang jadi permasalahan itu kalau beda istilah, kemudian beda juga maknanya. Tapi kalau istilahnya beda tapi maknanya satu, masalah enggak? Enggak masalah. Seperti sinonim, masalah enggak? Enggak masalah. Na'am barakallahu fikum. Antum bisa bilang qa'ada, bisa bilang jalasa. Nah, secara lafaz yang beda, cuma maknanya sama. Apa maksudnya? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Madam ahlul ilmi fil hadis istalahu ala anna haddatsani ya'ni huwa alladhi qara'a. Selama ahlul ilm masih Nah, menyebutkan di dalam hadis, memberikan istilah bahwasanya haddatsani diperuntukkan bagi alladzi qara'a bagi apa? Na barakallahu fikum bagi orang yang telah membaca wa akhbarani yakni alladzi qara'tu kalau akhbarani berarti maknanya aku yang membaca maksudnya kalau haddatsani yang baca syekh tapi kalau akhbarani yang baca muridnya ngam hadza istilahum lakin yaqul ini istilah mereka akan tapi masih mengatakan lagi al-Imam Al-Amriti wa haitsu lam yaqra' wa qad ajaza yaqulu qad akhbarani ijazah. Maksudnya, nah barakallahu fikum bahkan kalau seandainya dia tidak membaca tapi dia memperbolehkan enggak masalah. Nah, maksudnya apa maksudnya? Terkadang nah dia lafadznya mengatakan telah mengkabarkan kepadaku asy-syekh ijazatan. Eh, dalam keadaan memberikan ijazah pembolehan. Seperti misalkan nah barakallahu fikum antum enggak pernah belajar sama syekh itu kecuali sekali toh setoran matan misalkan. Syekhnya mengatakan, aku ijazahkan kepada kamu untuk meriwayatkan semua hadis dariku, semua kitabku. Nah, suatu ketika antum mengajarkan kitab-kitab syekh diperbolehkan nggak? Diperbolehkan, padahal bertemu cuma sekali. Karena ada ijazah tadi itu, paham ya? Ijazah itu semacam nah barakallahu fikum istilahnya itu bukti pembolehan antum meriwayatkan hadis dari dia gitu loh. Paham ya? Tapi kalau antum nggak dapat ijazah, Kok antum langsung meriwayatkan dari dia? Padahal antum nggak pernah berguru, nggak pernah menjadi muridnya misalkan. Nanti kan orang akan nuduh bohong. Iya enggak? Seperti itu. Nah, kita lihat. Idza kana tilmidu lam yaqra' al-kitab 'ala asy-syekh itlaqan. Jika seorang murid tadi eh, tidak membacakan kitab di hadapan syekh secara mutlak maksudnya enggak membacakan sama sekali murid tadi, lakinna syekh qala lahu ya Muhammad ana ana arwal ana arwil kitaba alladhi biqalami farwih anni. Nah, artinya apa? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku eh, telah meriwayatkan atau aku meriwayatkan kitab eh, dengan penaku sendiri. Maka riwayatkanlah kitab tersebut dariku. Jadi diizinkan. Antum enggak pernah bertemu sama gurunya itu walaupun sekalipun enggak pernah kecuali sekali toh. Maksudnya itu sebelumnya nggak pernah berguru, nggak pernah menjadi muridnya. Begitu datang langsung Syekh tadi mengatakan, "Ya Muhammad, ya, aku telah meriwayatkan kitab ini dengan nampen aku sendiri, aku catat sendiri." Ya, Farwihi anni, sekarang kamu riwayatkanlah kitab tersebut dariku. Berarti ijazah nggak ini? Ijazah pembolehan atau boleh meriwayatkan dari Syekh walaupun sekali tak tadi. Walaupun nanti bertemunya baru sekali. Karena sudah dapat apa? Izin dari Syekh tadi. Paham soalnya ya gambarannya? Seperti itu. Fahal yajuzu little tilmid hina idzin an yaqul ya, Sekarang boleh enggak? Eh, ya, murid atau santri tadi itu ketika sudah diizinkan seperti itu kemudian mengatakan akhbarani telah mengkabarkan kepadaku al-jawab alal itlaq la. Nah, secara global, secara mutlak itu enggak enggak bisa. Yajibu an yaqul, wajib dia masih mengatakan akhbarani ijazatan. Telah mengkabarkan kepadaku Syekh dalam keadaan ijazatan, ijazat, ijazatan. Maksudnya diperbolehkan diizinkan untuk meriwayatkan. Apa maksudnya ya? Karena apa? Karena dia nggak mendengar langsung gitu loh secara global semua hadis yang mendengar, cuman langsung di kitabnya itu dia ngomong, "Kamu tak izinkan meriwayatkan isi kitabku ini." Padahal dia belum pernah dengar kan? Apa maksudnya? Nah, nanti kalau dia mau menyampaikan kitabnya Syekh tadi, dia harus mengatakan, "Na'am barakallahu fikum akhbarani ijazatan." Telah mengkabarkan kepadaku Syekh dalam keadaan berbentuk ijazah itu pembolehan surat izin dari syekh. Apa maksudnya? Karena dia nggak mendengar langsung kitabnya tadi isi kitabnya. Nah, li'annahu minal ma'lum anna al-ikhbara musafahatan ablaghu minal ikhbar ijazatan. Karena perkara yang sudah diketahui bahwasanya pengkabaran musafahatan mulut ke mulut itu lebih bisa mengena dibanding pengkabaran ijazatan. Sekarang antum ketika anak mengabarkan kepada antum dengan kabar mulut ke mulut itu lebih mengena enggak? Lebih mengena dibanding anak omongkan kepada kalian semuanya misalkan kalian boleh menukilkan isi kandungan kitabku ini padahal kalian belum pernah melihat nah berbeda kalau anak menyampaikan langsung membacakan dan atau mendengar isi kitabnya kan lebih mengena itu lebih apa istilahnya lebih eh, tertancap di benak gitu ya seperti itu Fakat yakunu fil kitab khata'un karena bisa jadi dalam kitab itu ada kekeliruan. Paham ya? Terkadang kan gitu, kita ada kekeliruan, awalnya kitab hurif atau ternyata kitabnya sudah diubah, au atau sudah diubah juga. Nah, diselewengkan atau diubah. Au ma asbaha dzalik lakin ikhbar bil musafahati khairuhu. Akan tapi pengkabaran dengan musafah yaitu mulut ke mulut langsung gitu. Nah, itu selainnya. Maksudnya lebih kuat dibanding pengkabaran yang bentuknya adalah ijazah. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Nasallahu salamat al-afiyah insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya yaitu al-qiyas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah Bihamdik. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alamin.